Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azakumullah. Insyaallah taala sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah sebagaimana seperti biasanya salah satu di antara antum setorkan hafalannya namun kemarin sudah kita pilih dan sudah dijanjikan agar dibacakan oleh salah satu di antara kalian Tafadhal antum.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 Belum. Fatasum Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fahbilni. eh bal mas Santai aja yang penting lancar. Enggak usah terburu-buru, ditunggu. Qala fa'ajibna lahu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fahbilni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Awa. Qala an tu'mina an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Qala Fakhbirni an ama an amaratiha. Qala an talidal amata qala an talidal amatu rabbataha fa antara fata al-urat al-alata al-urata al-alata li idza tawaluna fil bunyan. Tsumma talaq falabistu maliyan. Tsumma talaqtu. Tsumma talaqtu falabistu maliyan. Tsumma talaqa. Tsumma talaq falabistu maliyan. Tsumma qala ya Umar dari minas sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam wa qala qala wa qala Innahu Jibril. Innahu Jibrilun. Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum wa Muslim. Na'am barakallahu fikum. Sudah kita lewati semuanya hadisnya, tidak panjang, tidak pendek juga sedang dan hadisnya dikenal dengan hadis Jibril insyaallah taala giliran berikutnya nanti. Nah, barakallahu fikum untuk yang akan datang dipersiapkan yang matang-matang, jelas, kemudian gamblang, ngam lancar, antum siap-siap besok. Nah, siap sholat ya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi jangan macam-macam ya. Nah, barakallahu fiikum dihafal, mudah hadisnya bagi yang dimudahkan. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fiikum hafizakumullah. Nah, halaman yang ke-33. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala Faqala akhbirni 'anil Islam. Itu ya. enam Itu. Hah? Benar. Hah? Kok? Naam barakallahu fikum. Berarti baliknya ya. Ayo, halaman yang ke-34. Benar. Yang mana? Faqala akhbirni al-Islam itu sudah. Nah, berarti bawahnya ya taib. Ahsantum barakallahu fikum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa as salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Perhatikan barakallahu fikum. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan berhaji ke Baitillahil Haram jika engkau mampu untuk menempuh perjalanannya. Kemampuan di sini disebutkan para ulama nah mencakup dua perkara. Kemampuan dari si harta dan kemampuan dari si badan dan juga fisik jasadnya. Paham maksudnya ya? Jadi mampu hartanya untuk berangkat haji dan mampu jasadnya tafadhal Nah barakallahu fikum. Adapun yang tidak mampu jasadnya, harta melimpah banyak, itu nanti boleh diwakilkan kepada orang-orang yang berhaji. Nah barakallahu fikum. Naam, namun mencari orang yang sudah pernah haji. Mencari orang yang sudah pernah haji untuk menghajikan si fulan tadi yang tidak mampu berangkat karena sakit. Apa maksudnya ya? Tapi hukum asalnya jika jika dia mampu, badannya juga mampu, hartanya mampu, itu yang afdal. Nah barakallahu fikum. Kalau tidak mampu haji bagaimana? yang paling minim kalau ada hartanya umroh, namanya ya? Nah, karena umroh juga ibadah. Nah, umroh juga ibadah. Kita lihat hadil arkanul khamsatu labudda min adaiha ma'tiqadil qalbi. Perhatikan baik-baik, ini adalah rukun Islam yang lima. Rukun Islam yang lima jangan sampai lupa. Pertama syahadatain. Kedua menegakkan apa? Salat. Ketiga menunaikan zakat. Keempat puasa Ramadan. Kelima, haji bagi yang mampu. Ini namanya rukun Islam. Rukun Islam itu ada enam atau lima? Lima. Rukun iman ada enam atau tujuh? Enam. Rukun ihsan ada dua atau satu? Satu. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Kata beliau labudda min adai harus menunaikannya ma'atiqadil qalbi bersamaan meyakini hati. Nah, meyakini dengan hati. Wa mazada ala hadil khamsah minal wajibat Aw minal mustahabbat, adapun selebihnya. Selebihnya dari lima rukun ini kok ada yang amalan lebih berupa kewajiban-kewajiban yang ada atau perkara-perkara yang mustahabbat. Mustahabbat itu perkara yang sunnah. Jadi sunnah terkadang ungkapannya mustahab, terkadang mandub. Jadi enggak usah bingung, buka artikel tulisan hukumnya apa? Mandub. Hukumnya apa? Mustahab. Hukumnya apa? Sunnah itu artinya satu. Paham ya? Hukumnya apa? Mustahab, maknanya sunnah. Mandub juga maknanya apa? sunnah. Jadi enggak usah bingung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi semuanya itu sisanya atau selebihnya berupa perkara-perkara yang wajib atau perkara yang sunnah wa tarkil muharramat wal makruhat dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dan perkara-perkara yang makruh fa innahu mukammilun li hadil arkan. Itu semuanya penyempurna rukun-rukun ini. Na'am barakallahu fikum. Imma takmilan, imma penyempurnaan yang sifatnya wajiban wajib Wa imma takmilan mustahabban, imma penyempurnaan yang sifatnya sunnah. Paham ya? Jadi ingat baik-baik rukun Islam lima. Selebihnya berupa perkara-perkara yang wajib atau sunnah itu namanya mukammilat, penyempurna. Nah, penyempurna itu ada penyempurna yang wajib, ada penyempurna yang sunnah. Nah, kita lihat. Fahadil arkanu hiyal asasatu allati yaqumu 'alaiha al-Islam. Rukun-rukun ini adalah pondasi-pondasi yang tegak di atasnya Islam. Jadi agama Islam tidak akan tegak kecuali dengan fondasi-fondasi rukun yang lima ini. Paham ya? Kalau dia mengaku Islam, maka hendaknya bersyahadah dengan dua persaksian. Kemudian kalau mengaku Islam, solat. Kalau mengaku Islam, puasa Ramadan. Kalau mengaku Islam, menunaikan zakat. Kalau mengaku Islam, puasa Ramadan. Kalau mengaku Islam, haji kalau mampu dan punya kemampuan. Kan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita cuman mengandalkan Islam KTP jadi KTP-nya di dalam agama tulisannya Islam, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, paham ya? Tapi kalau kerja semangat jangan. Itu kita sayangkan eh, dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka jauh dari ilmu agama yang benar. Jadi kalau tanya agamanya apa Pak? Muslim, agamanya Islam. Nih KTP-nya tulisan Islam. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, eh? seperti itu. Allah musta'an atau bisa dikatakan sholat tadi Eh, sholat tadi berleng, berleng itu istilah Jawa. Artinya kalau kober dan eleng, Kalau terjemahan bahasa Indonesia nya kalau ingat dan apa sempat. Paham ya? Sebagian mereka itu, kalau sempat sholat, kalau ingat sholat, kalau nggak ingat nggak sempat nggak sholat. Allah musta'an. Jadi jangan sampai ya Nasrullah an yahdiyahum jami'an. Naam. Kita lihat di sini Kata beliau di sini, tak ta'ti baqiyatul a'mal min wajibin wa mustahabbin." Kemudian setelah itu mengerjakan sisa-sisa amalan yang ada, berupa amalan yang wajib maupun amalan yang mustahab. Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti kalau ini sekedar selingannya, nanti kalau misalkan sudah ada uang atau rezeki yang cukup, fotokopi. Nah, fotokopi biar latihan menyimak karena bahasa Arab ini nah kalau antum ingin bisa bahasa Arab, itu sering nyimak. Jadi sering nyimak itu lama-lama sering lihat Arab karena sering lihat Arab itu walaupun gundul pun bisa baca nanti. Walaupun nggak ada harokan bisa baca, tapi ya perlu pelajaran yang lainnya. Paham ya? Maksudnya untuk membantu. Paham ya nanti ya? Nah, barakallahu fiikum. fotokopi. Naam. Kalau bisa beli yang asli bagus. Enggak bisa fotokopi. Paham ya? Seperti itu. Karena membantu benar. Kalau tidak percaya buktikan. Kalau enggak percaya buktikan. Nah, karena apa? Karena kami sudah buktikan itu ya. Istilahnya seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. sering lihat, sering lama-lama lihat Arab, paham ya? Kemudian sering lihat Arab itu tulisan Arabnya walaupun gundul enggak ada harokatnya karena sudah dipelajari ilmu-ilmu yang lainnya bisa baca. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum. Amma idza taraka al-'abdu hadil arkana aw taraka syai'an minha falan yanfa'ahu ma'adaha min minal wajibat awil mustahabbat. Adapun jika seorang hamba meninggalkan rukun-rukun ini perhatikan baik-baik Nam atau meninggalkan satu atau sesuatu dari rukun-rukun tersebut, falan yang fa'ahu, niscaya tidak bermanfaat baginya. Ma'adaha yang selainnya minal wajibat dari perkara-perkara yang wajib, awal mustahabat atau perkara yang sunnah. Maksudnya apa? Lima rukun ini upayakan dan harus ditunaikan. Lima rukun harus ditunaikan. Kalau dia ngerjakan wajib-wajib yang lain, perkara sunnah yang lain kok lima rukun ini nggak dikerjakan, nggak bermanfaat. Paham ya? Nggak bermanfaat. Dan lima rukun ini yang paling inti, yang mana sih yang paling inti? Yang pertama itu tauhid. Karena tauhid itu sebagai apa? Patokan. Kalau antum sholat, puasa, zakat, haji, tapi nggak mentauhidkan Allah, sirna amalannya. Amalannya hancur, bagaikan debu yang berterbangan. Paham ya? Seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fiikum perhatikan baik-baik. Jadi lima rukun ini harus enam tunaikan. Kita lihat Naam li'annahu lam yabni ala asasin karena dia tidak membangun di atas asas, asas itu pondasi. Rumah itu kalau enggak ada pondasinya walaupun dibangun setinggi apapun roboh. Paham ya? Naam. Antum lihat sekarang masjid sebesar ini, eh, jangan sampai kita naam berpandangan enggak ada pondasinya, pondasinya ada. Eh, ceker ayamnya itu ada. Paham ya? Atau istilah lainnya istilah pondasinya ada. Sehingga dibangun di atas pondasi itu bangunan-bangunan yang lain. Ngam, agar kokoh bangunannya pondasinya dikuatin. Nah, kalau dia ngerjakan perkara yang wajib yang lain, lima rukun ini enggak dikerjakan, ambruk. Paham ya? Istilah lain apa? Hancur, roboh. Paham ya? Jadi pondasinya harus di enam kuatin. Kata beliau, li'annahu lam yabni ala asas, karena dia tidak membangun di atas pondasi. Fal bina'u innama yaqumu ala asasin. Yang namanya bangunan itu dibangun di atas pondasi. Eh, antum tahu pondasi? Kalau nggak tahu nanti tunjukkan. Yang sudah tahu pondasi, nah barakallahu fikum, orang itu kalau bikin rumah itu nggak langsung batu bata ditata langsung dari bawah itu enggak. Ada pondasi-pondasinya. Nah, pondasi-pondasi itu yang apa? Yang nanti kalau dibangun di atasnya semakin kuat. Nah, karena ada pondasi tadi itu. Tapi kalau nggak ada pondasinya mungkin bisa aja tinggi bisa. Cuman suatu ketika dikhawatirkan apa roboh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, karena rukun Rukun itu apa? Apa definisi rukun? Naam. Ar-ruknu adalah janibus syai' al-aqwa. Rukun itu adalah janibus syai' al-aqwa. Artinya bagian sesuatu yang paling kuat. Itu namanya rukun. Kalau dalam ilmu bahasa Arab atau istilahnya dalam istilah dan definisi Arabnya apa? Janibus syai' al-aqwa. Rukun apa tadi? Naam, janibus syai' al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat namanya rukun, pondasi istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fahadil arkan laysat hiya kullal Islam. Tapi ingat, rukun-rukun ini bukan berarti semua Islam cuma lima ini toh enggak. Ini yang paling inti. Di sana nanti ada perkara-perkara wajib yang lain masih ada. Perkara sunnah yang lain juga masih ada. Lima ini intinya. Jangan sampai terluputkan. Wa innama hiya arkanuhu faqat wa da'imuhu. Hanya saja lima inilah rukun-rukunnya, pondasi-pondasinya. Enam pokok-pokoknya dan asasnya. Lima ini ya. Jangan sampai lupa ya, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Rukun Islam ada tujuh atau enam? Rukun Islam lima. Rukun iman ada delapan atau tujuh? Rukun iman enam. Paham ya? Ingat-ingat. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa illa fal Islamu wasi'un. Nah, jika tidak demikian, Islam itu luas. Ah, wa illa dan jika tidak demikian atau kalau bukan berarti, berarti seperti itu, maksudnya adalah Islam itu luas. Islam itu bukan hanya lima ini ada. Lima ini rukunnya. Rukunnya ada lima, tapi amalan-amalan yang lain ada enggak? Ada. Naam barakallahu fikum. Apa? Naam. Ewa. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi rukunnya ada lima. Wa kullu ma amara Allah bihi wa tarku ma nahaa anhu fa innahu minal Islam. Seluruh perkara yang Allah telah perintahkan dan perkara yang Allah Taala apa? Nah barakallahu fikum seluruh perkara yang Allah telah perintahkan dan seluruh perkara yang apa? dan meninggalkan perkara yang Allah telah larang itu semuanya di Islam. Jadi agama Islam itu seluruh perkara yang Allah telah perintahkan dan seluruh perkara yang nah barakallahu fikum Allah telah perintahkan untuk meninggalkan itu semuanya masuk dalam agama Islam. Tapi Islam tidak akan tegak kecuali dengan apa? As-sunnah. Jadi kalau modalnya mengislam tok sunnah enggak diap, enggak dipakai, enggak berdiri tegak. Oleh karena itu Al Imam Al Barbahari rahimatullah alaih menyatakan dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan i'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam atau wa sunnata hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum, i'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnata hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Nah, artinya ketahuilah sesungguhnya Islam itu adalah as-sunnah. Dan sunnah itu adalah apa? Islam. Dan masing-masing keduanya tidak akan bisa berdiri kecuali saling melengkapi satu sama yang lainnya. Islam nggak bisa berdiri tegak kecuali dengan sunnah. As-sunnah tidak bisa berdiri tegak kecuali dengan al-Islam. Oleh karena itu keutamaan yang paling afdal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah al-Islam wa was sunnah. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Istima' al-Juyush al-Islamiyah apa yang beliau ungkapkan wa darat aqwalus salaf ala anna fadlallahi wa rahmatah al-Islam was sunnah seperti itu ya Hah? nanti cek di dalam kitab Al-Fawaqih al-Janiyah itu ya nah wa darat aqwalus salaf ala anna fadlallahi wa rahmatah al-Islam was sunnah sungguh telah sepakat telah berputar ucapan para salaf bahwasanya keutamaan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya yang paling besar adalah Islam dan sunnah Sudah mengerti agama Islam dikenalkan apa? As-Sunnah, bukan semata-mata Islam saja. Tapi As-Sunnah nam itulah sebagai apa? Penegak. Jadi al-Islam was sunnah, pelengkap, penyempurna. Jadi enggak cukup kalau Islam saja. Mafhum insyaallah ya? Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala kata beliau Walihada qala sallallahu alaihi wasallam oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda perhatikan baik-baik. Na'am barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Na'am al-muslimu man Al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sejati itu adalah yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Jadi orang muslim dianggap muslim sejati itu kalau kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Paham ya? Dia tidak mendolimi, tidak mengambil harta orang lain, eh? tidak menyakiti hati orang lain, dia tidak mencaci maki orang lain, seperti itu. Nah, tidak memukul saudaranya, tidak mendolimi saudaranya, paham ya? Seperti itu. Nah, itu baru dikatakan muslim yang sejati. Tapi kalau dia mengaku muslim ke orang lain terganggu dengan kejahatan lisan dan tangannya, maka muslim tersebut belum dikatakan muslim sejati. Apa maksudnya ya? Bikin keonaran, keributan, kerusakan. Nah, barakallahu fikum, eh, kerusuhan atau yang semisalnya, maka diluruskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan orang muhajir, orang dikatakan muhajir, orang yang hijrah, man hajara man anhu. Adalah orang yang nam berhijrah meninggalkan apa-apa yang Allah telah larang darinya. Mafhum salah ya? ewa na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Fal Islamu yashmalu fi'lal awamir wa tarkal manhiyat maka Islam itu mencakup mengerjakan perintah-perintah dan juga meninggalkan larangan-larangan. Fa in naqsa syai'un fa innahu in kana naqsu fil arkan fa innahu la yasihu lahu islamun Perhatikan baik-baik. Naam. kalau seandainya kurang dari rukun-rukun tersebut kurang, maka sesungguhnya dia tidak dikatakan benar Islamnya. Maksudnya rukun lima itu kok nggak dikerjakan, kok yang dikerjakan cuma satu toh. Sholat tok misalkan, maka tidak dibenarkan Islamnya. Oleh karena itu kita luruskan saudara-saudara kita kaum muslimin, terutama keluarga kita yang masih belum lurus diluruskan semampunya. Jangan cuma mengandalkan sholat ketiga Idul Fitri saja, Idul Adha saja, puasa Ramadan pun kalau nggak ada kerjaan, baru puasa kalau ada kerjaan libur puasanya, jangan. Makanya Karena banyak ya orang-orang dari kalangan orang awam yang jauh dari ilmu, mereka kalau pas puasa Ramadan biasanya bertepatan dengan panen biasanya. Sebagian gitu ya. Nah, mereka lebih mengedepankan panennya daripada puasanya. Ini kan kita kan panen nggak kuat kalau nggak kalau nggak buka, akhirnya mereka buka dan nggak puasa. Keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi nanti kan boleh digantikan di hari-hari yang lain. Naam, boleh. Tapi syaratnya nggak sembarangan. Boleh dia tidak puasa dan menggantikan di hari-hari yang lain kalau apa? Sakit atau safar di antaranya. Lah orang panen atau sakit? Orang panen bukan sakit, bukan safar juga. Alasan. Namallahu musta'an. Jadi hati-hati para kalafikum kita luruskan. Kita lihat sini wa inkana kana naqsu fi ghairiha tapi kalau kekurangannya itu pada yang lainnya perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik yang bisa mencatat faedah catat faedahnya. Nah, barakallahu fikum, jika kekurangan itu berada di selain rukun Islam, fa innahu yakunu islaman naqisan bihasabi ma turik. Maka dia dikatakan Islamnya kurang sesuai dengan apa yang ditinggalkan. Sesuai dengan apa yang dia tinggalkan barakallahu fikum. Naam seperti itu. Wallahu jalla wa ala yaqul dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya kepada agama Islam. Ai udkhulu fil islami kulli. Masuklah kalian semuanya na'am barakallahu fikum ke dalam agama Islam. Fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dahu maka jangan kalian mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagiannya. Jangan. Ini berbahaya sekali. Naam. Bal ya'khudul muslimu minal Islam ma yastati'. Bahkan seorang muslim hendaknya dia mengambil dari agama Islam ini sesuai dengan kemampuannya. Setelah rukun Islam yang lima. Jadi jangan sampai cuman pokoknya ana menjalankan rukun Islam yang lima sudah enggak mau lagi yang lainnya. Keliru. Yang lainnya tetap diupayakan. Yang lainnya tetap di Upayakan na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat wala yaktasir ala ba'dihi wa yaqul hadha yakfi. Dan jangan menjadi orang yang mencukupkan sebagian saja kemudian mengatakan cukup dah, cukup. Pokoknya kalau aku sudah sholat cukup katanya. Lah puasanya puasa nggak perlu. Cukup sholat. Nah, cukup sholat, puasa, zakat, haji, syahadatain. Yang lainnya, yang lainnya nggak perlu. Keliru. Barakallahu fikum. sholat itu saja yang namanya sholat, sholat lima waktu yang kita lakukan tiap hari dalam sehari semalam berapa rakaat total? Sholat kita dalam sehari semalam itu berapa kali? Lima kali. Berapa rakaat total semuanya? Berapa rakaat total semuanya? Berapa rakaat? 17 rakaat. Itu aja ada penambal-penambalnya, kekurangan-kekurangan yang perlu kita untuk menambal kekurangan yang ada dalam sholat lima waktu. Seperti rawatib eh, sholat qabliyah, ba'diyah, eh, sholat-sholat nafilah, itu tujuan untuk menambal. Jadi ketika kita sholat wajib kelihatannya kita berharap ya, berharap semoga sholatnya diterima, itu aja masih ada penambalnya. Dikhawatirkan masih kurang gitu loh ya, kurang dan belum sempurna. Nah, disempurnakan ditambal dengan sholat-sholat nafilah tadi. Karena nafilah itu amalan tambahan, eh, yang bisa apa? Yang bisa menambal sholat-sholat atau kekurangan di dalam sholat wajib tadi. Oleh karena itu ada qabliyah ada ba'diyah. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nam, oleh karena itu apa barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi tidak cukup kalau cuma mengandalkan kemudian enggak mau beramal yang lainnya. Cukup rukun Islam yang lima tok gitu. Kurang. Yang lima itu intinya. Nah, selebihnya bagaimana? Menyempurnakan. Kita kan pengen sempurna. Eh, pengen sempurna gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi cuman jangan sampai cuman kita mengandalkan enam rukun Islam tok kemudian enggak mau yang lainnya. Jangan. Rukun Islam itu yang inti yang lainnya kita juga beramal sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu di dalam salat ada salat apa tadi? Salat nafilah, eh, salat an-nawafil. Na'am barakallahu fikum. Salawatun nawafil atau salat-salat yang dikatakan salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, tujuannya untuk menambal kekurangan-kekurangan yang masih belum sempurna di dalam salat wajib tersebut. Na'am. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat di sini. Wal, wal Islamu huwal istislam lillah. Perhatikan pengertian Islam ini biar enggak gagal faham. Perhatikan baik-baik. Wal Islamu huwal istislamu lillahi azza wa jal bitauhid. Wal inqiyadullahu bi bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Pengertian yang sangat mudah dihafal, singkat, ringkas, padat maknanya, mudah dihafal lafadznya. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bittaati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu definisi insyaallah taala dihafal. Nah, dihafal ya. Yang mampu menghafal menghafal. Yang tidak mampu menghafal bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Nah, nah seperti itu. Yang tidak mampu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya harus seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Terbalik ya. Enggak masalah. Nah, yang penting dihafal ya. Yang penting dihafal ya. Ini mudah sekali. Islam itu adalah al-istislam lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya. Kemudian apa? Wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk kepada Allah taala dengan mentaatinya. Kemudian apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu definisi Islam. Jadi upayakan kita sudah lama belajar tahu gitu loh tanya, apa sih Islam itu? Islam itu definisinya ini. Rukunnya apa? Baru sebutan rukun-rukunnya. Karena Islam punya rukun-rukun, punya pondasi-pondasi. Pengertiannya apa? Pengertian tadi itu. Nah, coba diulangi pengertiannya. Coba diulangi pengertiannya. Enam. Ulangi lagi. Al-Islamu huwa al-islamu billahi azza wa jalla bitauhidi wal inkiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyriki wa ahlihi. Naam barakallahu fikum ahsantum insyaallah berikutnya nanti naam dihafal ya. Naam dihafal karena ini pengertian mudah. Kata beliau hadza ta'rifuhu al-'am. Ini definisinya secara umum. Kama dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah berulang-ulang dan upayakan ingat juga siapa namanya? Jangan tertawa. Jangan tertawa. Karena khawatir yang tertawa nanti juga nggak bisa. Diam. Siapa namanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Berarti belum paham. Nanti diulangi lagi. Siapa namanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Jangan tabur baur. Dicatat nama-namanya. Begitu buka langsung ketemu. Siapa namanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Siapa namanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Abu Abu Abbas. Ahsan, ingat-ingat namanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim Abdul Abbas. Nah, Abbas ini Abbas anak Syekhul Islam ini sebagai apa dia posisinya? Kedudukannya apa di dalam perannya di dalam agama Islam apa dia? Abbas ini anaknya Syekhul Islam ini. Oh, sebagai cucunya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Jangan tertawa, jangan tertawa ya. Ditahan, ditahan sejenak. Nah, barakallahu fikum, kedudukannya Abbas ini sebagai apa? Apanya Syekhul Islam itu loh? Apanya? Eh? Apa? Kunyahnya Naam benar Abbasnya loh, Abbasnya apa? Apanya Syekhul Islam? Anaknya? Naam, Allah musta'an. Apanya antum Ah Yusuf? Hah? Anaknya Syekhul Islam sebagai apa? Atau juga antum? Atau juga? Antum? Eh, belum punya anak. Bang ya, belum punya anak ya. Syekh Islam meninggal dunia sebelum apa? Menikah. Jadi Abdul Abbas walaupun punya Abdul Abbas enggak punya anak namanya Abbas. Seperti apa? Imam Nawawi. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Seperti Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi kunyahnya siapa? Abu Abu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Punya enggak namanya Zakaria? Punya enggak? Enggak punya. Paham ya? Perhatikan baik-baik, enggak punya. Termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan di dalam tarikh atau sejarah enam yang tidak punya anak dalam artian belum sempat menikah kemudian meninggal dunia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Imam Nawawi juga. Jadi walaupun kunyahnya Abu Zakaria enggak punya anak namanya Zakaria. Walaupun kunyahnya Abu Abbas enggak punya anak namanya Abbas. Mafhum? Ewana barakallahu fikum. Kapan-kapan anak tanya lagi ingat ingat ya. Kita lihat di sini. Wa naqalahu anhu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fi Salasatul Usul. Perhatikan dan pengertian definisi Islam ini, wallah alam antum sudah sampai atau belum? Yang sekarang untuk pelajari sama Ustaz Bilal, Habibullah taala disebutkan juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam salah satu usul pengertian Islam ini. Paham ya? Sudah lewat atau belum? Iya. Hah, sudah ya? Iya. Belum? Iya, sudah lewat belum pengertian ini? Sudah? Nah, yang sudah ya yang penting yang penting dihafal. Paham ya? Jadi disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab apa? Naam al-usul as-salasa atau salasul usul. Nah, pengertian Islam tadi itu. Hadza huwal Islamu bi am Ini adalah definisi Islam yang maknanya umum. Perhatikan baik-baik definisi Islam yang maknanya umum. Nah, barakallahu fikum. Antum nanti yang antum catat faedahnya biar antum ingat terus. Eh, di antara para imam ahlus sunnah yang meninggal dunia belum sempat menikah Dua. Di antaranya kalau banyak-banyak ada yang lainnya cuma sebutkan dua saja. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kunyahnya Abdul Abbas namanya Ahmad bin Abdul Halim. Kedua Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Itu juga meninggal dunia sebelum belum sempat menikah. Catat nanti ya. Nah, barakallahu fikum upayakan dicatat. Nah, kita lihat barakallahu fikum wahadil hadhil khamsatu hiya arkanuhu wa da'imuhu Lima ini adalah rukunnya, pondasinya dan juga pokok-pokoknya. Falaisat hiya kullal Islam, bukan berarti lima ini semua Islam. Bal hiya mabani, akan tetapi lima ini adalah apa? Mabani, pondasi-pondasinya. A, pondasi-pondasinya atau rukun-rukunnya yang dibangun di atasnya. Karena fi hadis Ibnu Umar al-Ati sebagaimana hadisnya Ibnu Umar yang akan datang. Ibnu Umar itu apanya Umar Khattab? anaknya. Kunyahnya siapa? Namanya siapa? Namanya Ibnu Umar siapa namanya? Namanya Ibnu Umar siapa namanya? Abdullah Ibnu Umar. Kunyahnya Abu Hafiz itu bapaknya. Ibnu Umar anaknya Umar. Nah, namanya Ibnu Umar Abdullah kunyahnya kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. Hasan Abu Abdurrahman, ingat-ingat ya. Nam kita lihat. Qala sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam wal khamsin. Agama Islam ini dibangun di atas lima pondasi. Perhatikan pertanyaannya. Agama Islam ini dibangun di atas lima pondasi. Siapa yang bangun? Siapa yang bangun agama Islam ini menjadi lima pondasi? Siapa yang bangun? Hmm? Siapa? Yang yakin Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dibangun di atas lima pondasi. Syahadati alla ilaha illallah ila akhir hadis. Akan kita baca nanti. Fahadil khamsu hiya mabani. Lima ini rukun rukun Islam yang lima ini adalah mabani ay qawaiduhu. Yaitu pokok-pokoknya. Ya, intinya, rukunnya, pondasinya, wa satu dan pondasi-pondasinya. Paham maksudnya ya? Ewana ambarakallahu film. Jadi rukun Islam kesimpulannya ada berapa rukun? Lima. Rukun iman ada berapa? Enam rukun ihsan ada berapa? Satu. Nah, barakallahu fikum. Namanya Syekhul Islam siapa tadi? Melihat enggak masalah kalau tertulis. Ayo bismillah. Belabir belum tertulis. Syekhul Islam siapa namanya? Siapa? Ayo Ahmad bin Abdul Halim kunyahnya Abdul Abbas. Sudah tertulis belum? Ditulis, selamat. Naam. Kita lihat. Barakallahu fikum hafizakumullah. Insyaallah taala yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena yang yang setelahnya itu agak panjang lebar ya.